Kita masuk di bab yang ke-35 ya. Babu majaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang tertawanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tertawa ya, itu kebiasaannya ditimbulkan karena bahagia. Tertawa kebiasaannya atau kebanyakannya itu ditimbulkan karena faktor bahagia yang datang ke dalam hati. Tetapi ada juga tertawa tapi bukan karena faktor bahagia. Ya contohnya banyak lah. <laughs> Stres misalnya, lalu tertawa sendiri. Atau sedih, kemudian tertawa sendiri. Dan seterusnya. Intinya adalah eh, bahagia itu kebanyakannya ditimbulkan karena faktor tertawa ditimbulkan karena faktor bahagia. Nah, kemudian bahagia itu Bahagia yang sebenarnya atau bahagia yang secara hakikat itu bukanlah karena tertawa. Bukanlah karena tertawa. Tetapi bahagia yang hakiki adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba ketenangan di dalam hatinya. ketenteraman di dalam hatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi kebahagiaan yang hakiki adalah kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hati-hati orang-orang yang beriman. Untuk apa? Agar mereka menambahkan imannya di atas iman mereka. Jadi ini menunjukkan bahwa yang sebenarnya dikatakan berbahagia adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan di dalam hati orang beriman sehingga imannya semakin bertambah. Nah, kita kemarin pernah ulun sebutkan ya. Jadi cara kita bisa mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, kedamaian dan ketenteraman di dalam hati adalah dengan beramal soleh Dengan beramal soleh Entah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, entah membaca Al-Qur'an, entah solat, Intinya semua jenis kebaikan adalah mempengaruhi hati kita sehingga kita mendapatkan kedamaian yang Allah berikan di dalam hati kita. Nah, sehingga tatkala kita mengerjakan satu ibadah hati berbahagia, maka dia ingin menambah kebahagiaan tersebut. Dengan cara apa? Mengerjakan kebaikan yang yang lain. Nah, sebaliknya tatkala seseorang itu melakukan perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya kegundahan, kegelisahan. Tatkala dia mengerjakan satu keburukan, maka akan menambahkan lagi keburukan yang lain. Nah, kemudian pada jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Eh, kita baca dulu penjelasan dari Syekh Abdul Razak sebagai mukaddimah. Syekh Abdul Razak hafizallahu taala mengatakan, karena hadihu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi wasatan kasairi umuri. Jullu dhahikihi at-tabassum wa idza dhahika bi sautin la yakunu qahqahatan wa innama huwa sautun yasma'uhu al-qaribu dunal ba'id. Adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tertawa itu adalah pertengahan. Ya, pertengahan tidak berlebihan dalam artian terbahak-bahak. Apa yang dimaksud dengan tertawa terbahak-bahak? Orang yang jauh mendengar. Berarti dia tertawanya terbahak-bahak. Dan juga Nabi tidak dalam artian jarang senyum atau jarang tertawa, enggak. Nabi sering senyum, tertawa pun juga pernah, tapi tidak ber berlebihan. Kemudian kebanyakan tertawa beliau adalah senyuman. Kebanyakan tertawa beliau adalah senyuman. Jadi senyuman itu adalah mukaddimah, adalah awal untuk tertawa. Sebagaimana ngantuk itu adalah awal untuk ti tidur. Jadi senyum termasuk bagian dari tertawa. Senyum adalah mukaddimah awal dari tertawa. Sebagaimana mengantuk adalah mukaddimah atau awal dari ti tidur. Jadi kebanyakan tertawanya Nabi adalah senyum. Ya. Dan ada mengatakan sebagian ulama, ya, Nabi itu senyum karena permasalahan dunia. Kemudian Nabi itu tertawa itu ke, karena kemasalahan karena perkara akhirat ulun-ulang. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu senyum karena permasalahan dunia dan Nabi itu tertawa karena permasalahan akhirat. Contoh permasalahan akhirat seperti seorang nenek-nenek ya, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah nenek-nenek itu masuk surga? Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada, ya. sehingga apa namanya nenek itu menjadi sedih, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai kelihatan nawajid gigi geraham beliau. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau di surga tidak ada yang tuh, tua, semuanya mu, muda. Nah, Nabi SAW tertawa karena perkara perkara akhirat. Nah, kemudian maka tertawanya dengan suara yang bukan suara terbahak-bahak ya. Nanti kita sebutkan tentang uh, an, uh, bukan ancaman ya. Sesuatu yang dihindari dari tertawa terbahak-bahak. Maka tertawanya dengan suara yang bukan suara terbahak-bahak Maksudnya nyaring, orang yang jauh mendengar suaranya. Tertawanya beliau hanya dengan suara yang bisa didengar oleh orang yang ada di dekat beliau. Beliau bisa tertawa, iya, mengeluarkan suara, iya, tapi tidak terbahak-bahak. Hanya didengar oleh orang yang di sekitar beliau. Tetapi tidak didengar oleh orang yang jauh. Nah, kemudian dalam sisi ilmu bahasa Arab ya, tertawa bahasa Arabnya adalah doh dohikun ya, dohikun. Tetapi dia boleh empat empat harokat. Jadi tertawa kan bahasa Arabnya adalah dohika yab haku. Adapun masdarnya adalah boleh dohikun, dohikun. bo fathah, haknya kasrah itu yang pertama. Yang kedua boleh dohkun, bo fathah, haknya su sukun. Yang ketiga boleh dihkun doanya kasrah. Yang keempat boleh dihikun doanya kasrah, haknya juga kas kasrah. Ulun-ulang. Yang pertama adalah dohkun, yang kedua dihkun, yang ketiga dihikun, yang keempat dohikun. Jadi kalimat dohika atau dohkum doh dihkun dan dohikun dan dihikun itu boleh empat empat kalimat yang boleh dibaca, empat harokat ya. Jadi bebas kalau kita membaca babu majafi fi Rasulillah benar atau babu majafi fi Rasulillah itu juga benar. Harokatnya berbeda-beda itu juga dibenarkan. Nah, kemudian ada beberapa hadis ya, yang melarang kita banyak tertawa. Yang melarang kita banyak tertawa. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang dinilai sahih oleh Albani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tukfirud dhahika, fa inna kathratad dhahik tumitul qalba." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau memperbanyak tertawa. Janganlah engkau memperbanyak tertawa. Karena sesungguhnya banyak tertawa mematikan hati." Mematikan hati. Maksudnya adalah hati itu menjadi keras sehingga tidak memberikan pengaruh oleh nasihat. Nah, ketika dia dinasehati, entah dari yang muda kah atau dari yang tua kah, maka nasihatnya tidak membekas di dalam hatinya. Itu menunjukkan bahwasanya hatinya sudah ke keras. Nah, termasuk hal yang mengeraskan hati adalah banyak ter tertawa. Hati menjadi keras sehingga tatkala ada nasihat dia tidak terenyuh, dia tidak membekas di dalam hatinya. Kemudian yang lain, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayyal jannah wan naru falam araka al-yawmi fil khairi wasyarri." Walau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Qala fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumun ashaddu minhu. Qala ghattau ru'usahum walahum khanin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ditampakkan kepadaku surga dan neraka. Lalu aku pun tidaklah melihat tentang kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Maksudnya adalah di hari tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kebaikan yang banyak di dalam surga tapi sebaliknya Rasulullah SAW pun juga melihat keburukan yang banyak di mana? Di dalam neraka. Kemudian kata Rasulullah SAW, walau ta'lamun ma'alam. Seandainya kalian tahu apa yang saya ketahui. Maksudnya adalah berupa ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, berupa pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang berbuat maksiat tentang huru-hara sakaratul maut, tentang huru-hara hari kiamat. Seandainya kalian tahu tentang itu semua, la tum qalilan. Niscaya kalian pun akan sedikit ter tertawa. Wala bakaitum katsiran dan kalian akan banyak mena menangis. Kemudian kata sahabat Anas bin Malik mengatakan, maka tidaklah sahabat Rasulullah SAW alaihi wasallam pada suatu hari yang lebih berat dibandingkan hari tersebut. Kemudian kata Anas bin Malik, para sahabat mereka menutup kepala mereka dan mereka mengeluarkan isakan tangisan karena mendengar apa berita dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kan beritanya berimbang, ada surga dan ada neraka. Tetapi malah para sahabat itu nangis. Ya. Karena kalau surga pun juga harus ada sebabnya, kemudian neraka pun juga harus ada sebab, sebabnya sehingga kita terhindar dari siksa api neraka wal Ya. Nah kemudian Eh, dua hadis tadi ya diperkuat oleh perkataan Al Hasan Al Basri beliau pernah mengatakan man alima annal mauta mauriduhu wal qiyamah mau'iduhu wal wuqu'a baina yadil yadayillah mashhadahu mashhaduhu haqquhu an yatula fid dunya huznahu kata Al Al Hasan Al Basri seorang tabi'in ulama besar beliau pernah mengatakan barang siapa yang mengetahui bahwasanya kematian akan mendatanginya dan kiamat itulah tempatnya dan berdiri di antara hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemandangannya maka haknya orang tersebut berhak untuk lama bersedih di dalam dunia nah, karena kan kita sadar ya kematian pasti mendatangi hari kiamat akan kita datangi kemudian pasti kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan apa yang kita akan yang telah kita lakukan. Sehingga kata beliau seharusnya dia berhak, dia pantas untuk sedih berlama-lama sedih ketika di dunia. Nah, kemudian yang berikutnya masih tentang e, tertawa ya. Kemudian banyak tertawa dan banyak bercanda itu menghilangkan haibah, menghilangkan wibawa menghilangkan wibawa. Jadi banyak bercanda dan banyak tertawa menghilangkan wibawa. Iya. Apalagi misalnya kada lucu tertawa lah, <laughs> sedih dalam sorangan misalnya. Ya. Jadi memang seperti itu ya. Terkadang banyak bercanda memang atau banyak tertawa kita akui dan sesadar-sadarnya menghilangkan wibawa kita. Ini diperkuat dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Beliau pernah mengatakan man kasura dhahikuhu qallat haibatuhu wa man kasura mizahuhu istakhaffa. Kata beliau, barang siapa yang banyak tertawanya, maka berkurang wibawanya. Banyak tertawa maka berkurang wibawanya. Dan barang siapa yang banyak bercandanya, maka akan menjadi hina atau rendah di mata orang-orang lain. Kemudian dari sisi tauhid ya, termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala adalah tertawa. Ulang-ulang, dari sisi tauhid termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala adalah tertawa. Allah punya sifat seperti punya wajah ya. Istawa, tinggi di atas arasy. Kemudian juga ada tertawa. Maka tertawanya adalah tertawa Allah adalah hak hakiki dan kita tidak boleh menyamakan tertawanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengimani, kemudian adapun kaifiahnya bagaimana Allah tertawa maka kita tidak perlu katakan dan tidak perlu dalami. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yadhakullah ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma yaduh al-akhar yadkhulanil jannah yuqatilu fi yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubullahu 'alal qatil fayastashhid kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah tertawa kepada dua orang yang mana salah satu dari keduanya membunuh yang lain jadi Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang yang salah satu keduanya membunuh yang yang lain tetapi keduanya masuk sur surga. Padahal dia membunuh temannya membunuh yang lain. Keduanya masuk surga. Nah, kemudian kenapa keduanya ini masuk surga? Yang pertama, ketika seseorang tadi dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dibu dibunuh oleh seseorang yang tadi. Nah, ternyata seseorang yang tadi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ikut perang dan mati syah, syahid sehingga keduanya masuk sur, surga dan Allah tertawa terhadap dua orang dua orang ini ya. Ini menunjukkan bahwasanya sifat Allah adalah termasuk juga di dalamnya adalah ter, tertawa. Nah, kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis yang pertama nomor 226. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Abbad ibn al-Awwam qala akhbarana al-Hajjaj wa huwa bin Arta'ah An Simak ibn Harbin an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu qala kana fi saqai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humushah wa kana la yadhaku illa tabassuman fakuntu idza nazartu ilaihi qultu akhalul ainaini wa laysa bi akhal Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di kitab beliau Jami Tirmidzi Kemudian kata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani Beliau mengatakan menceritakan kepada kami Abbad bin Awam dia berkata mengkabarkan kepada kami Hajjaj dan dia adalah anaknya Arutoah. Hajjaj bin Arutoah. ya. Jadi Hajjaj ini uh, ada perkataan yang menarik ya yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di kitab Syiar Al-Alamin Nubala. Jadi kata hajjaj pernah mengatakan ahlakani hubus syaraf. Ahlakani hubbus syarab. Maksudnya apa? Kata beliau, cinta terhadap kemuliaan membuatku binasa. Ahlakani hubbus syarab. Cinta terhadap kemuliaan, ingin selalu dimuliakan oleh orang lain, itu membuat saya bina, binasa. Karena otomatis yang dia lakukan tujuannya apa untuk dimuliakan oleh orang orang lain. Kemudian dan dia adalah anaknya Artoah, dan Artoah ini adalah bapaknya ini adalah seorang sahabat, sigharut sigharus sahabah, sahabat yang junior. Dia hidup uh, afwan. Dia Dia dilahirkan di di kehidupan di kehidupan terjemahnya kurang pas. Intinya adalah dia termasuk sahabat, tetapi sahabat yang yang junior. Artoah ya, secara bahasa maknanya adalah sebuah pohon yang pahit yang sering dimakan oleh unta. Kemudian diberikanlah nama oleh orang tua orang tua beliau dengan nama Ar Artoah. Dan beliau termasuk sahabat yang junior. Kemudian dari dari Simak bin Harab dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu beliau berkata Kedua betis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lembut. Nah, di sini diterjemahkan apa Abu Akilah agak kecil. Ini keliru ya. Makna humusyah itu adalah latofah wadikoh. Maksud lembut itu tidak kasar, tidak pecah-pecah, tidak apa ya bahasa kitanya. Intinya adalah ya kapalan atau penyakitan atau macam-macam. Intinya adalah betis atau lando bahasa kitanya, Nabi saw itu tidaklah cacat tetapi dia lembut. Tidak cacat, tidak pecah-pecah apa bahasa banjarnya. Ya dia mulus ya, mulus maksudnya. Jadi di awal-awal pembahasan ini kita pernah membahas bahwasanya diri Nabi saw memiliki dua kesempurnaan. Yang pertama, kesempurnaan penciptaan beliau, beliau tidak cacat, Beliau indah, bagus tubuhnya, fisiknya, yang kedua akhlaknya, yang kedua ah, akhlaknya. Nah, termasuk kesempurnaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah betis beliau, landau beliau itu mulus, tidak kasar. Nah, tidak kasar, tidak pecah-pecah ya, dan seterusnya, tidak sama seperti kita. Kalau kita sering kepanasan, sering berjalan di panas, kan kadang bersisik atau macam-macam ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam betis beliau, bukan batis ya, betis atau landau itu mulus dan tidak pecah-pecah. Itu maksudnya. Di sini diterjemahkan dengan agak kecil. Ini kurang pas. Maknanya adalah latofah dan diqah mulus. Maksudnya Pak nafyul ghalab, menafikan kasar. Menafikan kasar. Intinya adalah betis Nabi tidak kasar tetapi lembut atau mulus. Kemudian kata sahabat ini Jabir bin Samurah beliau mengatakan, beliau tidaklah tertawa tetapi hanya tersenyum saja ya. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa kecuali ter tersenyum. Nah, maksud dari perkataan sahabat ini adalah kebiasaan kondisi beliau. Itu adalah senyum. Tetapi Nabi pernah sesekali ter tertawa. Buktinya Nabi tertawa, para sahabat pernah melihat sampai geraham beliau ter terbuka kelihatan. Ada suaranya tetapi tidak terbahak-bahak. Kemudian kata sahabat ini, dan aku ya, jika memandang kepada beliau, maka aku mengatakan kedua mata beliau bercelak, tetapi tidak bercelak. Kedua mata beliau bercelak, tetapi tidak bercelak. Maksudnya adalah kata sahabat ini, saya menyangka sekilas badiyar sekilas ya, Nabi itu bercelak. Ternyata faktanya setelah didekati itu bukan karena celak, tetapi memang bawah mata boleh memang hitam seakan-akan itu datangnya dari celak yang luar tetapi memang mata beliau di bawahnya hitam itu maksud dari perkataan sahabat ini ketika saya melihat beliau mata nabi itu bercelak tetapi tidak bercelak maksud bercelak adalah saya melihat mata beliau bercelak menggunakan ce, celak tetapi setelah dilihat didekati faktanya tidak menggunakan celak tetapi memang mata beliau hitam seakan-akan terlihat dari bekas bekas celak. Dan makna dari perkataan tersebut adalah anna usul asy-sya'ri ala jufuni ainaihi sallallahu alaihi wasallam fi sawadun tabi'iyyun ka'annahu qad wada'a al-kuhul wal hal annahu lam yada'hu. Jadi maksudnya adalah bahwasanya pangkal bulu yang ada di pelupuk dua mata Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu hitam yang alami, bukan hitam disebabkan oleh celak mata. Seakan-akan beliau memakai celak mata padahal tidak memakai celak ma mata itu maksudnya. Seakan-akan beliau memakai celak mata padahal ti tidak Hadis ini ya, yang kita baca tadi dinilai lemah oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, tetapi maknanya benar maknanya benar. Kemudian hadis yang berikutnya nomor 227. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala akhbarana Ibnu Lahi'ah an Ubaidillah ibn al-Mughirah an Abdullah ibn al-Harith ibn Jaz'in annahu qala ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Tirmizi mengatakan, Kutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, dia berkata Ibnu Lahiyah memberitahukan kepada kami. Ibnu Lahiyah nama asli beliau adalah Abdullah, Abdullah bin Lahiyah. Dari Ubaidullah bin Al-Mughirah, dari Abdullah bin Harith bin Jaza. Ya, di sini di juzuk ya. Yang benar Jaza di Latinnya itu juzu ganti dengan a jaza. Al Harith bin Jaza. Jadi memang seperti itu ya, bukan cuma manusia yang sering salah, percetakan pun juga bisa sah, bisa salah. Makanya kita itu kalau beli kitab di sana bukan cuma judulnya, percetakannya dari mana, yang mentahkik, yang meneliti siapa baru dibeli. Bukan sembarangan asal-asalan kitab itu percetakan ya, belum lagi siapa penulisnya, siapa bagaimana kitabnya, bagaimana ini hadisnya apakah sudah ditakhrij, apakah sudah dinilai atau bukan ya. Karena sebagian kitab itu tidak dinilai apakah hasankah, sahihkah atau lemahkah. Jadi kalau kita beli buku pun juga harus pilih-pilih judulnya, siapa penulisnya, kemudian percetakannya dari mana ya, apakah dia bisa dipertanggungjawabkan, sering salah dan sebagainya. Karena ada sebagian percetakan itu yang istilahnya surrok ya, mengambil hak cipta orang lain. Pencuri jadinya, mengambil hak cipta orang lain. Maka kita nggak mau membeli kitab dari dari percetakan tersebut. Takutnya tidak berkah yang kita kita beli ya. Jadi ada teman-teman itu tahu ini percetakannya surrok katanya. Mengambil hak cipta orang orang lain. Dia cetak punya punya orang lain ya, kemudian dia sebarkan. Itu juga terjadi dalam dunia per, percetakan. Padahal yang di, yang dicetak adalah ilmu agama, subhanallah, dengan cara yang yang zalim. Abdullah bin Harith bin Jaza mengatakan, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih banyak tersenyumnya dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam." Jadi memang Rasulullah SAW sering ter, tersenyum, sering dan banyak tersenyum. Kemudian di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya banyaknya senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk nah kesempurnaan akhlak beliau. Jadi banyak senyum itu menunjukkan akhlak yang sempurna. Banyak tersenyum menunjukkan akhlak yang sempurna dan tawadu dan bagusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergaul berinteraksi dengan manu, manusia. Jadi banyak senyum itu bukan hal yang tercela, beda dengan banyak ter tertawa. Kalau tertawa itu dikurangi tetapi senyum di dibanyaki. Itu menunjukkan bahwasanya apa tadi? Eh, kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaduknya beliau, kemudian bagusnya berinteraksinya Nabi kepada orang-orang yang di sekitar beliau dengan banyak tersenyum. Kemudian di antara e, keutamaan tersenyum ya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Yang pertama adalah senyum adalah sedekah ya. Kita tahu bahwasanya senyum adalah sedekah. Dan sedekah di sini maknanya umum mutlak. Semua jenis kebaikan disebut dengan sedekah. Jadi sedekah itu bukan cuma dengan harta, bukan cuma dengan harta. Dengan senyuman pun kita bersedekah dengan orang yang kita temui. Kemudian di antara keutamaan senyum juga adalah yudkhilus surur ala qalbih. Membuat hati orang menjadi gembira. Kita senyum orang pun juga se senyum. Jadi menggembirakan orang lain itu minimalnya dengan se senyum. Orang tidak salah sangka dengan kita merangut misalnya. Maka kalau kita senyum orang juga bahagia, itu juga mendapatkan paha, pahala. Dan termasuk ahabul a'mal ilallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah idkhalus surur memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Paling ringan adalah dengan memberikan senyum, senyuman. Orang lain bisa senyum bergembira dengan sebab kita senyum. Ya. Jadi masya Allah ya. Jadi senyum itu adalah ibadah yang paling ringan, yang paling mudah dikerjakan selain dikir. Tidak mengeluarkan tenaga yang besar, tidak mengeluarkan duit atau harta. Cukup kita apa namanya sudut mulut ini ditarik kemudian senyum sehingga orang bisa tersenyum bahagia dengan sebab kita. Termasuk habul a'mal ilallah. Ya, termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama halnya seperti berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua bisa dengan dua hal. Yang pertama memberikan manfaat, yang kedua memberikan kebahagiaan. Sekalipun tidak ada manfaat yang kita berikan, kita berkisah lawan kuitan tertawa, kuitan himung. Kita membawa cucu lawan kuitan tertawa sidin. Walaupun kita kadang membawa martabak, kadang membawa duit, tapi sidin bahagia dengan kita membawa anak tadi itu termasuk berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua memang perlu kita memberikan manfaat hartakah, makanankah, membahagiakankah apalagi. Tetapi kalau tidak sanggup, maka berusaha untuk membahagiakan mereka dengan cara-cara yang simple atau ringan. Seperti bercerita, membawa cucu, berkisah macam-macam sehingga kuitan itu senang, bahagia, senyum dengan sebab cerita kita. Maka itu termasuk berbakti kepada orang tua. Sidin bahagia karena sebab kita maka termasuk berbakti kepada orang tua. Kemudian nah yang berikutnya termasuk keutamaan senyum adalah wa yuraghibuhu fi sama'i hadithihi. Menyebabkan orang itu suka mendengarkan ucapan kita. Jadi orang itu tertarik dengan apa yang kita ucapkan kalau kita berkata-kata sambil senyum. Orang tertarik ya. Kemudian juga wal unsu bil julusi ilaihi dan membuat ramah atau membuat suka dengan duduk kepadanya. Jadi intinya adalah tersenyum itu ketika kita duduk-dudukan Imbay bersama membuat suasana itu lebih cair, lebih cair. Bayangkan pian, duduk-duduk semuanya merangut ke dendang senyum. Kira-kira nyamanlah kita duduk. Karena mah hendak bulik berdahulu. Jadi senyum itu memang Masya Allah Sesuatu yang ringan tetapi keutamanya cukup bah, banyak Membuat suasana cair maka bisa-bisa kita membuat orang itu senyum kemudian kita awali dengan dengan senyum ya. Dan di antara uh, keutamaan senyum adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hadis riwayat Imam Muslim la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin talqin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil pun Sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau wajah yang yang manis. Jadi memang kebaikan yang paling ringan adalah dengan senyum. Bahkan uh, Al-Imam Abdullah bin Mubarak ya mendefinisikan akhlak yang baik kata beliau dimulai dengan talaqatul wajhi. Akhlak yang baik adalah wajah yang berseri-seri, memberikan kebaikan dan tidak mengganggu Kata Abdullah bin Mubarak. Beliau mendefinisikan akhlak yang mulia dengan yang pertama apa? Wajah yang berseri-seri. Kemudian baru memberikan kebaikan. Kemudian yang ketiga tidak mengganggu. Ini memang banyak ya faktor yang menyebabkan orang itu tidak senyum ya. Kemudian kalau tidak senyum, apalagi misalnya memang pembawaannya adalah jarang tersenyum, itu kadang kita ketika ngobrol, ketika apa misalnya, kadang kita bisa salah bisa salah sangka. Itu yang bisa menyebabkan akhlak seseorang itu menjadi menjadi bermasalah ya karena kita bisa salah sang, sangka. Contoh ketika kita ngobrol biasa ya. Dari awal sampai akhir teman ini nggak senyum-senyum, merangut terus kan kita jadi bertanya-tanya ini kenapa misalnya. Apa yang ada salah dengan saya? Ketika kita menjawab salam, teman tadi misalnya tidak senyum, atau cemberut ya kita kan bertanya-tanya salah saya apa misalnya membuat kita malah berburuk sang sangka waliyadzubillah. Nah, kemudian para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, hadis yang tadi dinilai sahih oleh Syalbani rahimallahu taala. Jadi kita dua hadis dulu tentang tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah eh, bahwasanya nabi itu eh, banyak senyum, sedikit ter tertawa. Tetapi tertawa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidaklah terbahak-bahak. Karena Nabi mengatakan banyak tertawa, terlebih tertawa terbahak-bahak itu mematikan hati sehingga susah untuk menerima sebuah nasihat. Kemudian yang berikutnya kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah tersenyum sehingga para sahabat itu betah dan senang berada di dekat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan senyum ini termasuk sesuatu yang membuat hati orang tertarik Ya, jadi senyum itu termasuk membuat hati orang tertarik untuk berteman dengan kita, bergaul dengan kita. Dia mendengar apa yang kita ucapkan ya dengan ter tersenyum. Ibadahnya ringan tetapi keutamanya cukup bah, banyak. Allah a'lam bishawab. Ya. Ini misalnya sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Masih ada beberapa hadis lagi tentang bagaimana tertawanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam.